Tasik bila ada streamingnya. Juga para pemirsa melalui streaming YouTube di akun YouTube Radio Roja Bandung ataupun melalui Facebook Radio Roja Bandung. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah Pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu Buah karya dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad hafizahumullah. Kita sudah membahas beberapa penyebab bertambahnya iman. Pertama, ilmu. Kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Dan yang ketiga, al-ijtihad fil a'mali salihah bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Kita sudah jelaskan bahwa amal soleh itu amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah baik zahirnya ataupun batinnya. Melaksanakan amal soleh tidak diragukan lagi bisa menambah keimanan kita. Sedangkan amal soleh ada tiga jenis. Pertama, amal soleh yang dilakukan oleh hati seperti ikhlas, seperti niat, seperti mahabbah, khauf, roja, dan amal-amal hati lainnya. Tentang amalan hati kita punya majelis tersendiri membahas amalan-amalan hati yang diambil dari kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah yang kita bahas setiap hari Kamis petang ya. Tapi untuk di bulan Ramadan diliburkan sampai terakhir kemarin sebab Kamis depan kita sudah memasuki Habis depan sudah mulai daurah belum? Belum. Mau ada? Oh iya, Kamis depan jam ba'dal asar ya sampai saatnya berbuka membahas amalan-amalan hati dan baru dua amalan yang kita bahas ya kalau radio Riyadul Jannah dan Insani mau gabung dipersilakan Kedua, amalan yang dilakukan oleh lisan, amalan lisan seperti membaca Quran, berzikir, ya, bersolawat dan salam kepada Nabi alaihi Wasallam wasalam dan amalan-amalan lain yang hanya bisa dilakukan oleh lisan termasuk memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga amalan anggota badan. Amalan yang tidak bisa diwakili oleh hati ataupun oleh lisan. Tapi harus dengan anggota badan. Seperti sholat yang ada rukunya, ada sujudnya, ada duduknya. Seperti jihad visabilillah. Seperti infak dan sodakoh dan yang lain-lainnya. Itu tiga jenis amal yang dilakukan oleh manusia. Adapun amalan hati inilah yang menjadi pokok dari agama ini. Inilah yang menjadi pokok pangkal segala urusan. Bahkan sudah dijelaskan seluruh amalan anggota badan dan amalan lisan akan tertolak bila tidak disertai oleh amalan hati salah satunya berupa keikhlasan tidak ada keikhlasan seluruhnya tertolak tidak ada kekhusyuan di dalam sholat bisa tertolak apalagi dua-duanya sholat tidak ikhlas tidak khusyuk bukan dapat pahala tapi dapat ancaman wail fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wail tu bagi orang yang salat yaitu yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas yang sahun dan yang riya Sahun dan ria adalah penyimpangan amalan hati dalam sholat. Ya, sudah kita terangkan. Nah, berkata Syekhul Islam, Al-qalbu al-qalbu huwal aslu. Hati ini adalah sesuatu yang pokok. فإذا كان فيه معرفة وإرادة سار ذلك إلى البدن بالضرورة Apabila di dalam hati ada ma'rifat dan irodah, maka ma'rifat dan irodah tersebut akan menjalar secara otomatis ke badan akan melahirkan amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang sesuai dengan kondisi hati. Kita juga sudah menukil pendapat atau penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang menyatakan fala salaha lil qulub hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجائه وتوكل عليه يمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهذا معنى لا إله إلا الله kata Imam Ibn Rajab tidak ada yang maslahat bagi hati sehingga ah, di dalam hati itu ada ma'rifatullah. Ada pengenalan terhadap Allah. Ada pengagungan kepada Allah. Ada cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada roja dan tawakal kepada Allah. Roja itu maksudnya bukan nama radio kita, tapi harapan kepada Allah. Hati dipenuhi dengan semua itu itulah hakikat dari tauhid dan itulah hakikat dari makna la ilaha illallah. Hati manapun tidak akan soleh, tidak akan lurus, tidak akan benar, tidak ada kemaslahatan kecuali hati yang dipenuhi dengan hal-hal tadi. Masih kata Imam Ibn Rajab, yang beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahaha alladhi ta'allahahu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu huwa ilahu wahidul la syarikalah tidak akan ada kemaslahatan bagi hati sehingga satu-satunya ilah tempat dia berkeluh kesah yang dia kenal, yang dia cintai, yang dia takuti, kecuali hanya satu ilah yang tidak ada serikat, yaitu Allah. Yang apabila di langit dan di bumi ada ilah lain selain Allah, akan hancurlah langit dan bumi tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Anbiya 22 lau kana fihima alihatun illallah lafasadata seandainya di langit dan di bumi ada ilah lain selain Allah hancur ini langit dan bumi hancur alam jagat raya kalau ada dua ilah dua sesembahan dan dua-duanya real nyata ada, pasti ada persaingan. Lalu berantem. Dua ilah, dua pencipta alam jagat raya berantem. Coba apa yang akan terjadi? Hancur alam jagat raya ini, ya. Maka dari sana kita ketahui bahwa tidak akan ada kemaslahatan di alam ini di atas ataupun di bawah sehingga seluruh pergerakan penghuni langit dan bumi ini seluruhnya bergerak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan demikian juga di dalam tubuh kita, ya. Pergerakan jasad bergantung pada pergerakan hati dan keinginan hati. Kalau hati dan keinginan hati karena Allah semata-mata, maka akan maslahat dan solehlah seluruh pergerakan jasad. Tapi kalau pergerakan dan kehendak hati ditujukan selain untuk Allah akan rusak hatinya rusak, maka seluruh anggota badan juga akan melakukan hal yang rusak serusak kondisi hatinya. Dalam salah satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man 'alillah faqad istakmalal iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang cinta karena Allah? Kita sudah jelaskan makna cinta kepada Allah itu artinya mencintai apa-apa yang Allah cintai. Baik orang seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para solihin dan orang-orang mukmin yang wajib kita cintai. Ataupun waktu seperti sepertiga akhir malam untuk ibadah, seperti bulan Ramadan. Ataupun tempat seperti masjid. Ataupun amal-amalan Seluruh amal-amal soleh itu dicintai oleh Allah. Mencintai semua yang Allah cintai itu berarti mencintai karena Allah. Siapa orang yang mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Membenci karena Allah adalah membenci apa-apa yang Allah benci baik orang seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan yang lain-lainnya ataupun tempat seperti tempat-tempat maksiat ataupun amalan seluruh amal buruk kufur syirik bid'ah maksiat dan penyimpangan itu dibenci oleh Allah maka wajib kita juga benci adapun waktu tidak ada waktu yang dibenci oleh Allah ya nah Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, wa mana alilah dan apa lawan dari memberi? Nah, bukan menerima, masa menerima karena Allah. Ya pastilah menerima mas senang. Tidak memberi, menolak. Ya, lawan dari memberi adalah menolak atau mencegah pemberian menahan pemberian juga karena Allah seperti kita tidak memberi upah bagi sebuah kemaksiatan kenapa? bukan karena tidak sayang tidak kasihan tapi Allah melarang melalui Rasulnya alaih salatu wassalam orang datang gembrang-gambreng menyanyi ya di hadapan kita setelah itu namprak menadahkan tangan Beri apa enggak? Enggak. Kita tahan. Walaupun dia orang miskin, perlu dikasihani. Kita tidak memberi itu karena Allah. Karena Allah melarang memberi upah untuk sebuah nyanyian. Untuk sebuah perbuatan maksiat. Maka tidak boleh. Ada orang datang terus joget-joget. ya Secara sensual menari striptis apa namanya <laughs> di hadapan kita lalu minta upah kasih jangan ya jangan datang orang kepada kita aduh saya sudah tiga hari tiga malam tidak ngerokok minta sebatang aja jangankan sebatang sakenyot oge di bere <laughs> Karena apa? Karena Allah melarang membantu sebuah kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka kita tidak memberi bukan karena enggak manusiawi, bukan karena tidak sayang, tidak kasihan, tapi karena Allah melarang, karena Allah kita menolaknya. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, fakadistakmalal iman, maka sudah sempurnalah keimanan orang itu. Hadis ini diriwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tabrani dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah al hadis As-Sahihah. Apa makna dari hadis ini? Berkata imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam kata beliau wa makna hadza anna kull harakatil qalbi wal jawarih idza kanat kulluha lillah faqad kamula imanul 'amdi bidzalika batinan wa dhahira wa yalzamu min salahi harakatil qalb salahu harakatil jawarih fa idza kana al qalbu salihan laisa fihi illa iradatullah wa iradatu ma yuriduh lam tanba'ithu lam tanba'ithil jawarih illa fi ma yuriduhu Allah fasara'at ila ma fihi ridha wa kaffat amma yakrahuhu wa amma yukhsha an yakuna mimma yakrahuhu wa illam yutayaqqan dhalik Makna dari hadis itu kata Imam Ibn Rajab bahwa seluruh pergerakan hati dan anggota badan apabila seluruhnya dilakukan karena Allah maka sungguh telah sempurnalah keimanan seorang hamba dengan hal itu baik batinnya ataupun dohirnya karena dari baiknya pergerakan hati pasti akan melahirkan kebaikan pergerakan anggota badan apabila keadaan hati ini sahih, solih, benar, baik. Tidak ada di dalam hati tersebut kecuali hanya menginginkan Allah, hanya menginginkan apa-apa yang diinginkan oleh Allah, maka hati seperti itu tidak akan memotivasi anggota badan kecuali hanya mendorong untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah maka dia pun akan bersegera melakukan apa yang diridhoi oleh Allah menahan diri dari apa yang dibenci oleh Allah, menahan diri dari apa-apa yang dikhawatirkan dibenci oleh Allah walaupun belum tentu perkara itu dibenci oleh Allah, tapi khawatir nih akan menimbulkan kemurkaan Allah, dia tahan dirinya dari hal itu. Ini penjelasan Imam Ibnu Rajab. Maka berkata muallif Syekh Abdul Razak, "Famata ma salahatil qulub bil iman was wal ikhlas wal mahabbah wa yabqa fiha iradatun li ghairillah." Salahat jami'ul jawarih falam tataharraq illa lillah wa bima fihi maradatuhu. Ketika hati sudah maslahat, sudah baik, sudah bagus, sudah soleh dengan iman, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan mahabbah kepada Allah dan tidak ada yang tersisa di dalam hati keinginan kepada selain Allah maka akan maslahat pula, soleh jusuk pula, lurus pula, seluruh amalan anggota badan. Anggota badan tidak akan bergerak kecuali karena Allah dan kecuali hanya untuk memburu amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mendalam sekali ya penjelasan ini. Hati tidak akan kosong tidak akan pernah berhenti istirahat dari berfikir. Pertama, mungkin hati ini akan berfikir tentang kewajiban-kewajiban dan kemaslahatan akhirat. Kemungkinan kedua, mungkin dia akan berfikir tentang kemaslahatan dunia dan kehidupannya. Ketiga, mungkin akan berpikir tentang was-was, angan-angan batil, dan yang sejenisnya. Ada tiga kemungkinan yang dilakukan oleh hati. Ingat, hati ini alat untuk berpikir. Alat untuk memahami Hati ini makna lain dari akal. Ketika Allah di dalam Al-Quran menjelaskan Inna fi dalika ya, la dhikra liman kana lahu qalbun. Surah Qaf. Inna fi dalika Sesungguhnya dalam hal yang demikian. La dhikra benar-benar ada peringatan, ada pelajaran limangkana lahu qalbun bagi orang yang memiliki hati berkata mujahid ay aklun maksudnya bagi yang memiliki akal hati di sana maknanya akal hati itu alat untuk memahami walaqad dharana li jahannama katsira minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam ini dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yaitu manusia dan jin yang memiliki hati tapi mereka tidak memahami dengan hati itu. Hatinya tidak digunakan untuk memahami. Jadi alat untuk memahami itu apa? Hati. Dan itu sinonim dari akal. Afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya itu la yaqiluna biha? Tidak digunakan untuk berfikir. Dengan lafad la yaqilun satu akar kata dengan akal. Akal alat-alat berpikir, yaitu hati itu, sinonim. Hati adalah akal. Akal adalah hati. Hati dan akal fungsinya berpikir, fungsinya memahami, fungsinya merenung. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ya, hati ini tidak akan pernah kosong dari berpikir. Dan hati hanya berfikir tentang tiga hal. Pertama tentang akhirat. Dengan apa yang bisa membuat kita maslahat di akhirat. Kedua, mungkin berfikir tentang dunia dan kehidupannya. Ketiga, mungkin berfikir tentang was-was dan angan-angan batil atau yang sejenisnya. Berkata Imam Ibn Qayyim wajimau islahil qalb. Ya, adapun penyebab maslahatnya hati, cara untuk memperbaiki hati adalah antusghilahu bil fikri bima fihi salahu wa falahu al muhaqqaq. Dia itu harus disibukkan dengan berfikir memikirkan perkara-perkara yang menyebabkan hati bisa baik dan bisa bahagia. Fikirkan apa yang membuat hati ini menjadi baik, menjadi bahagia, menjadi senang dan gembira secara hakiki. Apa saja isi fikiran yang harus diisikan ke dalam hati agar hati ini baik? Ah, Pertama, ada beberapa aspek. Fafiba bil ulum watasawurat Dari segi ilmu dan konsep, ya. tusriluhu bimakrifati mayulzimu kaminat tauhid wa huquqih. Wafil fil mauti wa ma ba'dahu ila dukhulil jannati wal nar wa fi afatil a'mal wa turqi taharruz minha wa fi babil iradah wal uzum tusghiluhu bi iradati ma yanfa'uka iradatahu wa tarha iradati ma yadurruka iradatahu dalam bab ilmu dan konsep hendaklah hati disibukkan untuk mengetahui apa yang bisa melahirkan tauhid beserta pelaksanaan dari hak-hak tauhid itu. Gunakan akal hati kita mempelajari tauhid. Juga gunakan untuk memikirkan kematian serta kehidupan setelah kematian. Alam kubur, hari kiamat, alam mahsyar, dibagikan buku catatan amal, ditimbangnya amal-amal baik dan buruk menyebang menyeberang sirat, haud sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Gunakan hati, akal kita berpikir urusan akhirat. Fikirkan keburukan-keburukan amal untuk dicarikan cara menghindari keburukan-keburukan amal tersebut. Dalam bab irodah dan uzum. Uzum itu tekad, planning, rencana, cita-cita dalam bab keinginan dan cita-cita, sibukkan hati dan fikiran hanya menghendaki dan mencita-citakan apa yang bermanfaat untuk dikehendaki dan dicita-citakan dan membuang semua kehendak dan cita-cita yang membahayakan. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid ya. Lalu apa sih faktor penolong terbesar bagi seorang hamba untuk melakukan perbaikan hati? Diterangkan di antaranya penjelasan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, ya. وإن أعظم عون للعمد على ذلك هو تكثير الشواهد النافئة في القلب لتقوي سلته بالله وإن الأعمال الصالحة إنما تكون بحسب قيام هذه الشواهد في القلب وكثرتها hal yang paling membantu bagi seorang hamba dalam hal tersebut dalam hal perbaikan hati adalah ya memperbanyak syawahidun nafi'ah artikan saja syawahidun nafi'ah di sini keyakinan kepercayaan yang bermanfaat bagi hati untuk memperkuat hubungan komunikasi hati kita dengan Allah. Karena apa? Karena amal-amal soleh baru akan terlaksana dan tegak sesuai dengan kadar keada tidaknya banyak sedikitnya kuat lemahnya keyakinan-keyakinan tersebut di dalam hati kita. Keyakinan apa saja? Pertama, keyakinan pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah, yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat adalah ya, pertama, dia memiliki keyakinan tentang hinanya dunia ini. Rendahnya dunia ini sedikitnya kenikmatan dan kepuasan yang ada di dunia ini. Banyaknya kadar kegersangan dan kehampaan yang ada di dunia ini serta sangat cepatnya musnah dan hilangnya seluruh kenikmatan dunia. Kita pernah jelaskan dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Ya, Nabi SAW pernah menemukan bangkai binatang lalu dijiwir tah daun celina. Apa bahasa Indonesia dijiwir teh? Di dijewer, diangkat. Hal yuhibbu ahadukum hadza bidirham ada enggak salah seorang saja di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga satu dirham? Kata para sahabat, mereka menyatakan, Wallahi la ahada minna yuhibbu. In kana lau kana hayyan kana fihi aiban. Ya Rasulullah demi Allah, tak ada seorang pun di antara kita yang ingin membeli ini satu dirham. Seandainya binatang ini hidup, dia punya aib. Karena daun telinganya sudah putus. Apalagi dia mati. Kalau begitu siapa di antara kalian yang mau menerima ini gratis deh, nggak usah bayar. Tidak ada ya Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan terhadap bangkai binatang? Dimakan nggak bisa, ya di sop, di soto nggak bisa, di sate nggak bisa. Bisa sih, cuma haram kan? Yang ada nambah kerjaan harus dibuang, harus dikubur ya. Harus menghindarkan diri dari keburukan karena adanya bangkai ini. Kan menimbulkan penyakit kalau dibiarkan. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ladunya ahwanu Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina menurut pandangan Allah Azza dibandingkan bangkai ini menurut pandangan kalian. Kita memandang hina dan tak berharga kepada bangkai, Allah lebih memandang hina kepada dunia dibanding penghinaan kita kepada bangkai tadi. Ya. Tidak ada harganya. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, Wallahi, ya, Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masakal masaqa kafiran minha yashurbatama demi Allah seandainya dunia ini di sisi Allah ada harganya walaupun sebanding dengan harga sehelai sayap dari seekor nyamuk sayap nyamuk ada harganya enggak jangankan sayapnya dengan nyamuknya seton sekalian enggak ada harganya ya tapi seandainya dunia ini ada harganya walaupun sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Karena ada harganya dunia ini berharga enak saja walaupun harganya rendah orang kafir enggak akan dikasih. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya dalam panah Allah, dunia oleh Allah dikasih dalam jumlah yang banyak sekalipun kepada orang yang paling durhaka. Di zaman Nabi Musa siapa yang paling durhaka? Fir'aun siapa lagi? Korun siapa lagi? Haman. Mereka dikasih dunia enggak? Paling banyak. Fir'aun rajanya. Korun Kong melaratnya, ke apa? Si engkong konglomeratnya, ya. Konglomeratnya. Haman tek, tek, tek, teknokratnya. Kekuasaan punya, uang punya, popularitas punya. Banyak orang yang kabita dengan kekuasaan dan kekayaan mereka. Allah kasih. Karena dunia ini nggak ada harganya. Sekarang banyak ada enggak orang kafir satu aja yang berkuasa dan kaya? Oh <laughs> bukan satu. Rata-rata yang berkuasa dan kaya kebanyakannya orang kafir. Bukan semua ya. Ada orang muslim yang kaya dan berkuasa. Ya. Dikasih oleh Allah. Karena apa? enggak ada harganya. Dunia ini hina. Kita harus memiliki keyakinan tentang hinanya dunia. Dibanding akhirat, wah dunia nggak ada apa-apanya. Kata Nabi alaih salatu wassalam ya. Beliau menyatakan, Madunya fil akhirah illa ya kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi ya tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali ibarat Salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke laut lalu diangkat lagi. Falyanzur bima yarji, lihat kepada air yang menetes kembali ke lautan. Satu tetes dari telunjuk kita yang menetes itulah nikmat dunia. Sedangkan samudra yang sangat luas itulah nikmat akhirat. Sebanding enggak dunia dengan akhirat? Enggak. Perbandingannya tidak bisa dibandingkan. Sehingga kalau kita ada mendengar orang berkata, kita ini harus seimbang dunia akhirat, jangan dunia terus, terus akhirat terus, harus seimbang. Kalau yang dimaksud seimbang itu 50-50, salah. Karena kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia 50-50 gitu. Enggak. Mungkin 0,0000001 sekian ya berbanding 99,99999 sampai dari sini ke Mekah 9. Saking apanya tidak sebandingnya antara dunia dengan akhirat ya. Tapi anehnya orang banyak memburu satu tetes air tadi melupakan samudra yang sangat luas ya. Orang sekarang lebih banyak mengejar, mengejar dunia atau akhirat? Dunia. All out untuk dunia. Tisuk jedur ke sore jeder. Hulu dijen suku, suku dijen hulu. Ya, dug hulu petnyawa. Semuanya dilakukan untuk mengejar dunia. Barijeng dunia teh terkejar wae ya. <laughs> Kasihan orang Purbalingga. Si Ustaz teh ngomong naon eta teh. Sebab itu nggak ada terjemahannya. <laughs> Susah diterjemahkan. Wayahna orang Purbalingga. Jadi semua potensi kita kita kerahkan hanya untuk mengejar dunia Walaupun dunia itu tidak terkejar juga. Dunia enggak dapat, akhirat luput. Rugi dua kali dunia akhirat. Jadi syawahid atau keyakinan yang sangat bermanfaat untuk meng, meng meng mengislahkan hati, memperbaiki hati, tanamkan keyakinan tentang hinanya dunia. Dunia ini super hina, sedikit sekali. Seluruh kenikmatannya terbatas dan semu. Ada batasnya. Coba kita lapar. Lalu makan. Nikmat. Berapa lama? Paling 10 menit. Setelah si perut penuh, walaupun perutnya perut karet umpamanya ya. Apa dipaksakan eh, makan terus masih tetap nikmat? Enggak. Ya, enggak terasa lagi nikmat setelah penuh, setelah kemerdekaan. Kemerdekaan, kemerdekaan tuh full hatinya uh, si, si perut tuh sampai sakit saking penuhnya. Bergerak sedikit saja sakit, akhirnya diem saja bersandar di juru ya. Itu sudah penuh coba disodorkan makanan-makanan lezat kesukaan dia. Ini, ini ada si montong enak. Enggak, nggak berselera lagi. Ini ada ada ada ada apa kambing guling, lezat gitu. Nggak selera <laughs> lagi ya. Seluruh kenikmatan di dunia ada batasnya. Berbeda dengan di akhirat. Pertama, yakini seperti itu ya. Bila disebutkan faida qama bil abdi hadza syahid minha ter uh, eh, turahhil qalbuhu anha wa safara ila talabid daril akhirah ya wa hina idzin yaqumu biqalbihi syahidun minal akhirah wa dawamiha wah coba lihat bila seorang hamba sudah memiliki keyakinan demikian bahwa dunia ini rendah, dunia ini pasti pasti pasti ditinggalkan. Gak ada orang yang hidup abadi di dunia. Sekaya apapun, seberkuasa apapun, sejagoan apapun, sekuat apapun, sesakti mandraguna apapun, pasti mati. Ya. Siapa sih manusia yang paling kuat di dunia ini yang pernah ada? Nabi Daud katanya. Bisa apa? membengkok-bengkokkan besi kecil kekar pendekar sampai lawan yang tinggi besar siapa namanya Jalut lihat mah versi orang kafir itu Jalut jangan-jangan tadi Nabi Daud disebut David lagi Daud dan Jalut David and Goliat menurut versi orang lain tinggi besar kalah tuh ya dalam tarung patutunggalan. tunggalan itu satu lawan satu. Kalah. Kuat. Mana sekarang Nabi Daud? Sudah meninggal. Tidak ada. Orang yang paling berkuasa dunia ini kata Syekhul Islam pernah dikuasai oleh dua mukmin dan dua kafir. Adapun dua mukmin yang pernah menguasai dunia Nabiullah Sulaiman dan Dzulqarnain. Manusia dua manusia mukmin yang hebat menguasai dunia. Sekarang sudah tidak ada. Dua orang kafir yang pernah menguasai dunia lah Namrud dan Iskandar Zulkarnain. Berbeda ada dua Zulkarnain. Satu mukmin, satu kafir. Yang mukmin tadi sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kafir ini yang di Yunani itu yang mendirikan uh, kerajaan Iskandaria itu muridnya Aristoteles kafir ateis mana sekarang? Sudah tidak ada, ya. Paling kaya, paling berkuasa, paling kuat sudah tidak ada. Musnah, mati, meninggalkan dunia ini. Apalagi yang lemah seperti kita. Apabila seorang hamba memiliki keyakinan hinanya dunia, maka hatinya akan berorientasi kepada akhirat. Dunia mas sementara, berapa lama kita? Anggaplah 90 tahun dengan bonus itu. Setelah itu kita mati masuk lubang kubur. Sampai kiamat, entah berapa ribu tahun. Setelah kiamat kita ke akhirat. Selama-lamanya. Itu kehidupan kita yang sebenarnya itu. Ya. Dunia sementara. Orang yang meyakini dunia hina dan sementara hatinya akan berorientasi akhirat, dia pun akan memulai perjalanannya menuju akhirat. Maka ketika itu hati akan mulai menerawang apa yang ada di akhirat beserta keabadiannya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, ya. Dan penduduk di akhirat tidak akan pernah meninggalkan akhirat selama-lamanya. Tidak ada kelelahan, tidak ada kejenuhan, kejemuan. Itulah negeri yang abadi. Itulah terminal akhir dari perjalanan manusia. Itulah titik akhir dari seluruh petualangan manusia. Ya. Lalu setelah meyakini dan menerawang alam akhirat, hati pun akan melayat menengok kehidupan di neraka. Dia lihat itu neraka melalui teropong Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang neraka, bagaimana dahsyatnya apinya, bagaimana kedalaman dasar neraka, bagaimana super panasnya apinya, bagaimana dahsyatnya azabnya, bagaimana dia menyaksikan wasiqal ladhina kafaru ilal il apa ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ya digiringlah orang-orang yang kafir itu secara berbondong-bondong ke dalam neraka dengan dalam keadaan wajahnya hitam legam dalam keadaan matanya terbelalak, dalam keadaan kedua matanya dirantai, dibelenggu, disatukan ke dalam ketengkuknya lalu dirantai sampai di depan pintu neraka. Dibukakan pintu neraka, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan hati mereka pun menjerit, menangis, dan terbang melayang penuh rasa takut dan penyesalan. Maka kalau hati sudah melayat keadaan neraka seperti itu, muncul rasa takut yang terkira, yang tak terkira. Lalu muncul tekad, saya harus selamat dari hal ini. Maka muncullah motivasi yang kuat untuk menghindarkan seluruh dosa dan maksiat. Bertobat dari seluruh kesalahan penyebab dimasukkannya seorang ke dalam neraka. Biar dia bertekad tidak akan lagi mengikuti hawa nafsu. Seluruh tubuhnya telah dibalut dengan pakaian takut dan kewaspadaan. Sekuat mana rasa takut dia kepada neraka yang telah dia yakini, sekuat itu pula ikhtiar dia menjauhi dosa dan kemaksiatan. Lalu setelah itu dia pun berkelana lagi ke tempat lain di akhirat. Dia pun melihat surga beserta seluruh kenikmatan yang Allah yang Allah janjikan untuk penghuninya. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah disaksikan atau dihayalkan oleh hati dan pikiran manusia. Kata Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis kursi, ya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la a'inun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar Aku siapkan, aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbayangkan dalam hati manusia ya dia pun melihat kelezatan tertinggi dengan berbagai macam variasi yang ada di sana. Makanannya, minumannya, pakaiannya, bentuk fisiknya. Bentuk fisik ahli surga yang ketika di dunia itu jelek, ya. Mungkin apa namanya kulitnya hitam, bibirnya jeding, hidungnya pesek, pipinya kembung, giginya tonggos, tarangna nong-nong, celina rebing, <laughs> mata na bolotot, ya. Pokoknya, pokoknya tak enak dipandang. Tapi kalau dia soleh sampai ke surga berubah menjadi manusia yang lebih ganteng daripada satria. Saya belum pernah melihat wajah satria. Tapi katanya satria itu wajahnya ganteng. Wanita juga seperti sampai di sana menjadi cantik luar biasa, ya. Dan kesenangan serta kebahagiaan yang tak terkira. Maka hatinya melihat ke negeri yang penuh kenikmatan ini yang apa namanya tanahnya adalah al-misk. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara. Bangunan-bangunan istananya, batu-batanya terdiri dari emas dan perak. Minumannya lebih manis daripada madu. Lebih wangi daripada aroma minyak kasturi lebih lezat daripada minuman kafur dan zanjabil. Para wanita ahli surga, bidadari-bidadari surga seandainya salah seorang di antara mereka apa bahasa Indonesia nololkan wajahnya ke alam dunia apa bahasa Indonesia nololkan menongolkan wajahnya ke alam dunia la ghalaba ala syams pasti mampu mengalahkan cahaya matahari seluruh alam jagat raya akan penuh dengan aroma wewangian yang sangat menyenangkan baru nongolin wajahnya ke alam dunia. Bayangkan kalau orang hidup di hadapan atau dikelilingi dengan bidadari surah seperti itu. Jangan dibayangkan kata. Ramadan ini. Ya. Pakaian mereka adalah sutra-sutra terbaik yang tidak pernah ada di dunia. Pelayan mereka adalah wildan-wildan bagaikan mutiara yang bertebaran. Idhar wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Sampai dalam ayat tuh idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kamu lihat wildan ini baru wildannya pelayan surga, kamu akan menyangka mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran. Wildannya, pelayannya saja sudah sehebat itu. Seindah itu dipandang, apalagi Tuhan yang dilayaninya. Siapa Tuhan yang dilayaninya? Ahli surga yang semoga Allah memasukkan kita semua sebagai penghuni surga. Yang akan dilayani oleh wildan-wildan tadi. Buah-buahannya daimah terus menerus tidak ada musimnya musim terus kalau di alam dunia hampir semua buah ada musimnya ya nggak bisa sekehendak kita Musim durian paling cuma sebulan, dua bulan, maksimal tiga bulan. Demikian juga mangga, demikian juga duku, demikian juga semua buah-buahan yang menjadi kesukaan kita. Ada masa musimnya. Coba sekarang ada nggak musim duku? Sekarang ada duku nggak? Nggak ada. Kemarin saya ke Sumatera yang menjadi sumbernya nggak ada. Tepentil-pentil acan. <laughs> Dicari ke kebunnya ada pohonnya tapi bunganya pun enggak ada, apalagi buahnya. Bukan masanya. Di surga tidak ada masanya, ya. Buah-buahannya terus melimpah. Di sana ada minuman yang beraneka warna dan stok yang tidak pernah habis. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات يا Kata Allah, gambaran surga yang diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa, di dalamnya ada air yang tawar, yang tidak asin, seger. Ya, Ada ada sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Di dunia, susu diminum seteguk, biarkan sisanya, biarkan sampai esok pagi. Apa yang terjadi? Asam, basi. Di akhirat enggak. Lam yataghayyar tam. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai dari arak minuman keras yang lezat bagi para peminumnya tidak membuat pusing tidak juga membuat mabuk konon di alam dunia arak minuman keras yang membuat pusing dan mabuk ini konon. Ini bukan berarti saya pernah mencoba. Katanya rasanya juga tidak enak katanya ya. Masih lebih enak kene soft drink. Saya nggak akan merek menyebut merek soft drink. Lebih enak itu ya. Ini katanya ya pahit, kadang lada, kadang nyedreng, kadang kayak air kencing unta. Nah, kalau air kencing unta boleh diminum dan bagus untuk kesehatan ya. Saya sering menganjurkan kalau bawa jamaah umroh atau haji ke peternakan unta. Ini beli nih, uh, luar biasa bagus. Masa gimana rasanya Ustaz? Ada ladanya, saya bilang, ada pahitnya, ada baunya gini. Ustaz pernah nyoba? Belum. <laughs> Pokoknya memberi motivasi sih, banyak yang termotivasi beli gitu minum. Saya tanya gimana rasanya? Betul, ada ladanya. <laughs> saya tahu begitu karena nanya dari orang sebelumnya gitu ya, ada ladanya, ada nyerengnya, baunya pasti ada bau untanya. Bau apa? Eh jukut yang sudah dicerna kayak gitulah apa gitu ya. Pokoknya bagus. Tapi ketika ini untuk Ustaz gratis ya. Enggak, <laughs> Bukan enggak percaya kehasiatnya, tapi khawatir sayanya enggak mampu, ya. Reaksinya apa? Macam-macam ada yang enggak ada reaksi, ada yang mual, muntah gitu. Tapi setelah itu esoknya seger luar biasa, sama dengan detox kayak gitu. Jadi minuman keras di alam dunia konon enggak enak, bikin pusing, bikin mabuk. Mungkin efek mabuknya ini yang dikejar membuat fly. Seolah-olah dia terbang melayang di awang-awang sanajan teboga jangjang. Tapi di akhirat khamernya tidak memberi efek pusing ataupun mabuk. Tapi yang ada lezat semata-mata ya. Itulah yang ada di alam akhirat di surga nanti. Adapun hidangannya adalah berupa daging burung yang sangat mengundang selera. Dan minumannya adalah minuman yang sangat membuat orang ngiler hanya dengan melihatnya. Cuci mulutnya buah-buahan terpilih. Didampingi oleh bidadari-bidadari surga yang bagaikan mutiara-mutiara yang terpelihara. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil bersandar dan mereka ada di taman terindah dalam keadaan dibahagiakan di sana terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa dan mereka mengalami hal itu secara abadi itu yang ada di surga berdasarkan penjelasan Quran dan hadis yang sahih hati orang yang sudah menghinakan dunia akan menerawang ke sana Lalu yang lebih hebat lagi ada tambahan nikmat yang merupakan puncak kenikmatan yang ada di surga. Apa? Bisa melihat wajah Allah yang maha indah. allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Menatapnya adalah kebiah kebahagiaan yang jauh lebih nikmat daripada seluruh kenikmatan yang ada di surga. Ahli surga selain bisa menatap wajah Allah yang maha mulia, mereka pun mendengar firman Allah tanpa perantara. Bayangkan, kalau hati dipenuhi keyakinan seperti ini, ditambah keyakinan-keyakinan sebelumnya tentang akhirat, maka hati seperti ini akan terdorong, termotivasi untuk segera menuju Allah Subhanahu wa taala, segera melakukan ketaatan, ibadah dan amal soleh lebih cepat daripada tiupan angin yang bertiup di musim bertiupnya angin yang sangat kencang. Dia tetap fokus ke tujuan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau hati seorang hamba sudah memiliki keyakinan seperti itu, ya, sudah menerawang ke alam akhirat, dia akan terdorong untuk mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya dari seluruh sifat yang tercerah, akhlak yang hina, dia akan melepaskan diri dari semua hal yang berkaitan dengan urusan dunia maka lahir motivasi terbesar untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas mahabbah, khasyah, inabah dan iftiqar kepada Allah. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Wal maqsud" Maksud dari semua penjelasan tadi adalah anna a'dhama ba'ithin lil iman wa anfa muqawiyatihi wa ahamma asbabi ziyadatihi wa nama'ihi huwa islahul qalbi bil iman wabil hubbilillah wali lillah wa li rasulihi wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa tathiruhu mimma yukhalifu hadha wa yunaqiduhu wallahu al-muwafiq Sesungguhnya motivasi terbesar untuk menambah iman dan faktor penguat iman yang paling bermanfaat dan penyebab bertambah dan berkembangnya iman yang paling penting adalah memperbaiki hati dengan iman, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dengan kecintaan kepada semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membersihkan hati tersebut dari seluruh perkara yang bisa menyelisihi iman dan membatalkan iman Wallahul muwafiq. Inilah jenis amalan pertama yang bisa mendongkrak iman yaitu amalan hati. Berupa apa? Berupa tadi memperbaiki hati, mengisi hati dengan mahabbah, dengan khasyah, dengan roja, dengan tawakal, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memfungsikan hati untuk berpikir menerawang akhirat, memandang hinanya dunia, berpindahlah orientasi hidup kita untuk bahagia di akhirat, melongok ke surga, melongok ke neraka dan itu sangat memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang pertama dari amal soleh yang harus diperbanyak yaitu amalan hati. Kedua, am, adalah amalan lisan. Nah, ini jangan diabaikan, ya. Amalan lisan seperti zikrullah memuji Allah, menyanjung Allah, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Ali Shallallahu wasallam, amar ma'ruf nahi munkar, tasbih, istighfar, doa dan amalan-amalan lisan yang lain, kita akan jelaskan bulan depan. Ah, waktunya sudah masuk kepada kesempatan untuk bertanya jawab ya. Cukup penjelasan kita sampai di sini saja dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, masuk pertanyaan silakan. Pertanyaan dari pendengar Radio Riyadus Riyadul Jannah Tasikmalaya. Ustadz ketika nasihat tentang sabar menahan amarah, tawakal dan lain-lain telah sampai kepada kita, tapi ketika terjadi musibah yang menimpa jasad atau harta kita, saat itu pula kita panik, marah, bahkan lupa dengan doa menghadapi musibah. Kita menyadari bahwa kita telah lalai setelah beberapa saat. Mohon nasihatnya supaya kami tidak supaya kami bisa menguatkan hati ini dan tidak terjerumus ke dalam kelalaian. Iya. Benar, banyak penjelasan ilmu masuk ke dalam hati kita. Termasuk wajibnya sabar ketika memperoleh musibah. Tapi ketika musibah terjadi kita lupa terhadap nasihat kesabaran tadi. Setelah reda barulah ingat bahwa kita harus sabar. Lalu saat itulah mulai sabar. Hakikatnya itu bukan kesabaran. Kata Nabi nama inna masobru inda matil ula. Kesabaran itu hanyalah pada saat awal dialaminya musibah. Awal dialaminya musibah saat itu wajib langsung sabar ya. Kalau umpamanya awal diterimanya musibah dia meraung-raung ya, menjerit-jerit sampai seminggu setelah suara serak baru sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu sekali lagi di awal dialaminya musibah, ya. Kenapa orang lalai? Itu karena kebiasaan dia mengaji sekadar sebatas untuk pengetahuan. Talabul ilmi lil ilmi, la lil amal mencari ilmu hanya sekadar untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, bukan untuk diamalkan. Betapa seringnya kita mendengar penjelasan besarnya dosa gibah, beres ngaji langsung gibah. Betapa banyaknya kita mendengar keutamaan akhlak yang mulia dan buruknya akhlak yang tercela seusai ngaji langsung kita menerapkan keburukan akhlak tidak peduli kepada sesama bahkan di dalam ngajinya pun keburukan akhlak diamalkan ketika membahas besarnya dosa keburukan akhlak berupa apa berupa bersikap judas kepada sesama anggota pengajian tidak ada senyum ketika ada seorang ahwat yang sudah tahunan, belasan tahun ngaji. Pakaiannya sudah lengkap. Tidak hanya menutup rambut, bahkan wajahnya juga ditutup. Dan itu bagus. Begitu melihat ada akhwat baru memakai jeans ke masjid dengan dandanan yang menor, dandanan yang mencolok langsung pasang muka angker. Kamu mau ngaji mau ke diskotik. Memalukan majelis ilmu terkotori oleh dandanan kamu. Apa akibatnya? Akibatnya si ahwat yang baru karena selama ini mendengar di radio seneng gitu ya, ingin hadir langsung aslinya ingin langsung lihat wajah ustaznya disangkanya kelihatan. <laughs> Padahal tetap ada hijab. Tapi minimalnya ingin langsung. Begitu sampai dihardik seperti itu. Apa akibatnya? Lari dia kabur. Akibatnya dia nggak mau lagi dengar pengajian sekalipun melalui radio. Langsung menebar fitnah. Itu majlis teroris itu. Baru saya datang sudah diteror. Akhirnya dia menebar fitnah. Itu akhlak yang baik apa yang buruk? Buruk. Itu tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari kebenaran, dari dakwah, dari al-Islam. Dia berdosa. Ya. Jadi hadiri majelis ilmu dengan niat ilmu yang didapat untuk diamalkan, bukan sekedar menambah wawasan sebagai bahan debat dan diskusi dengan kawan. Dengan lawan yang berbeda pendapat. Saya ngaji dulu untuk menyusun hujah nih nanti kalau ketemu si fulan atau fulana. Bukan untuk diamalkan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya ya begitu. Ketika kita belajar kesabaran, tahulah kalau musibah datang harus sabar, doanya ini harus begini-begini. Tenang. Begitu musibah datang lupa semua mencerit-cerit dia, ya. Maka untuk mengantisipasi hal itu niatkan mencari ilmu untuk diamalkan. Bukan sekedar menambah wawasan. Jangan seperti para Islam-moluh mempelajari Islam hanya sebatas dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu seperti para orientalis di barat orang barat kafir mempelajari agama orang timur agama Islam mereka bergelar profesor, doktor di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang akidah, di bidang apa fikih dan yang lain-lain. Bahkan ada orang barat yang mengarang kitab hadis ya, tapi tetap dalam kekafirannya. Ada orang kafir yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tetap dalam kekafirannya. Karena apa? Karena menganggap Islam hanya salah satu disiplin ilmu. Bukan diyakini, bukan diamalkan. Apa bedanya kita dengan mereka kalau demikian? Niatkan mencari ilmu untuk diamalkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita agar terperbaiki amal ya juga menghilangkan kebodohan dari diri orang lain begitu kita terbiasa memperoleh ilmu untuk diamalkan langsung diterapkan langsung diterapkan pas tentang kesabaran datang penjelasannya lalu kita mengalami musibah langsung ingat oh ketika dapat musibah langsung sabar ya itu yang harus kita lakukan Lalu apa yang harus kita lakukan apabila sudah kadung? Kita tahu teori kesabaran, tahu apa yang harus kita baca ketika dapat musibah, tapi sudah terlanjung meraung-raung selama satu pekan sampai suara habis. Setelah reda baru sadar itu salah. Apa yang harus dilakukan? Tobat. Tobat dari niyahah tadi. Tobat dari meratap tadi. Ya. Tobat dalam arti penuhi syarat tobat. Pertama berhenti, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulang kembali hal itu di masa yang akan datang. Perbaiki amal ibadah, jauhi semua maksiat. Sebab salah satu penghalang kita untuk melakukan perbuatan baik penghalang dari kesabaran adalah kemaksiatan yang sering kita lakukan Wallahu a'lam bisawab. Apa hubungan antara hati, otak, akal, dan perasaan? Itu sebenarnya dibahas dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Sebelum membahas, ini sebelum membahas amalan-amalan hati yang dimulai dari pembahasan niat ya, setelah niat kedua apa? Ikhlas ketika yang terakhir kemana apa? Sidik ya. Nanti keempatnya kita teruskan. Sebelum itu di mukaddimah pengarang kitab tersebut yaitu Syekhul Islam membahas apa makna hati, apa perbedaannya dengan zauk, apa perbedaannya dengan wijdan, apa perbedaannya dengan akal itu dibahas. Kemarin kita loncat langsung ke amalan hati dan kebanyakan dari mustami tidak sabar. Padahal tadinya ingin dibahas dulu perbedaan itu agar tidak muncul pertanyaan seperti ini ya. Nanti jawaban dari pertanyaan ini kita bahas hari Kamis tapi mundur lagi entah hari Kamis kapan. Si penanya ini harus hadir lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dari pendengar dari Radio Insani atau apa ada yang mau dibacakan? Kalau enggak di sini. Kiat-kiat agar cepat memperoleh jodoh. Ini ahwatnya. Eh, agar mempercepat mendapatkan jodoh yang soleh kiat-kiat apa pertama agar sambil menunggu datangnya jodoh dan menginginkan jodoh yang soleh solehkan diri kita ketika seseorang menyibukkan diri untuk mensolehkan dirinya Allah pun sibuk mensolehkan calon pasangan kita Ketika kita lalai hura-hura saja nantilah soleh mah kalau sudah punya pasangan kalau sudah punya suami, suami membimbing baru saya jadi solihah. Allah juga akan menyiapkan jodoh yang tidak soleh juga seperti dia. Yang sama bajretnya dengan dia. <laughs> jadi sambil menunggu jodoh, solehkan diri kita. Isi waktu-waktu penantian kita dengan ibadah, amal soleh, tolabul ilm, doa, zikir. Maka Allah Azza wa Jalla pun akan memperbaiki kualitas iman dan amal dari calon jodoh kita. Itu yang pertama ya. Kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh yang soleh atau solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan seterusnya ya. Yang ketiga, boleh meminta bantuan kepada orang yang terpercaya untuk dipilihkan jodoh yang soleh. Kalau akhwat mau menilai kesolehan seorang ikhwan, jangan bertanya ke sesama akhwat. Karena semua ikhwan ketika berkomunikasi dengan akhwat nampak seperti soleh. Karena setiap ikhwan ketika komunikasi dengan ahwat pasti hanya menampakkan hal-hal yang baiknya saja, yang jelek-jeleknya akan di, disembunyikan. Ikhwan itu ya santun, soleh, tertata bahasanya lembut gitu ya. Luar biasa ini soleh. Karena memang itulah penampilan yang ditampakkan oleh ikhwan itu di hadapan akhwat. Adapun kesehariannya dia tidak seperti itu. Tidak jaim lagi. Sehingga kuda lepas sina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang. Uh, liar. Gitu ya. Maka tanya kesolehan seorang ikhwan ke ikhwan terdekatnya. Saya kalau umpamanya, tolong carikan jodoh si fulanah gitu. Ketika nanya si fulanah, saya tidak bertanya ke ikhwan tapi ke ahwat yang dekat. Ahwat tolong informasi tentang si fulanah gimana. Ustaz mau nambah lagi ya? Bukan, ada yang minta gitu. Jangan husnudon. Jadi tanya ke ahwat terdekat ya. Jangan eh, jangan ditanya ke Iwan gimana ahwat tersebut. Oh, bagus. Bagusnya gimana? Setiap eh, komunikasi dengan anak ngomongnya seadanya. Selalu ayat dan hadis, selalu nasihat gitu ya. Itu karakter akhwat yang ditampakkan kepada ikhwan. Tapi di sama akhwat, wah ngakaknya nggak ketulungan. Kalau ketawa paling keras. Ngomongnya lu gue. Eh, lu punya uang apa bahasa gaulnya? Doku? Lu punya doku nggak? bokap gua nggak ngasih doku sama gua <laughs> kayak gitu kalau kepada ikhwan akhi afwan gitu bukan lu gua <laughs> lagi jadi boleh minta bantuan kepada orang yang dipercaya ketiga dibolehkan kalau ada ikhwan yang dianggap baik dia sudah telusuri kepada ikhwan-ikhwan terdekatnya ini baik, soleh. Ya, boleh nggak menawarkan diri? Boleh. Apalagi sekarang tanpa harus malu ke publik, ada komunikasi pribadi. Bisa melalui WA, bisa melalui BB, SMS, uh, eh, inbox di Facebook. Jangan di wall, wall umum. Akhi mau nggak menikahi saya? Di wall umum. Ya komen banyak yang masuk sweet sweet macam-macam nanti ya. Boleh tidak terhi, tidak hina, tidak tercela seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh seseorang yang dipercaya agama dan akhlaknya ya. Itu tiga hal itu insya Allah akan membuahkan hasil. Jangan sampai ya dia mengincar seorang ikhwan tapi enggak berani mengemukakan. Setelah ikhwan itu nikah sama yang lain baru meraung-raung nangis. Terlambat saya, gitu keburu dipacok batur, <laughs> disamber orang. Boleh menawarkan diri ya. Atau orang tuanya ini putri saya ah, kurang gimana cantik, kurang gimana pinter, kurang gimana soleh. Tapi kok jodohnya susah ya Mungkin Ikhwan juga segen karena kesolehan dia, dia sudah S2 sementara Ikhwannya SMA pun belum tamat atau <laughs> tidak tamat ya. Kemudian soleh sementara ikhwannya ah, akhirnya segen, tidak ada yang berani melamarnya. Orang tuanya boleh tawarkan mana ikhwan yang bagus. Oh itu panggil akhi, siapkan makan malam. Mau enggak jadi mantu saya tuh? Saya punya wanita pilihan. Sudah saya didik secara baik. Kecantikannya jangan ditanya. Saya dulu kepincut sama istri saya karena kecantikan. Nurun tuh ke anaknya, gitu. Pinternya jangan ditanya. Dia S2, S3 pun hanya dua bulan bisa. <laughs> Beli. Nah kemudian kesolehannya dia ngaji terus. setiap malam dia tahajud. Tinggal kamu nador coba. Nador dulu jangan tolak atau terima nador. Mungkin sekarang kamu nggak minat, setelah nador jadi minat. Nador dulu, setelah nador silahkan putuskan walaupun ditolak nggak apa-apa. Silahkan orang tuanya menawarkan putrinya boleh. Atau dia sendiri yang menawarkan dirinya kepada ikhwan yang dianggapnya soleh dibolehkan. Ya, Itu diantara beberapa kiat. a'lam. Apakah boleh mengambil ilmu dari asatidah yang ditahdir oleh salah seorang syekh yang masyhur di Saudi? Di sini ditulis tapi saya tidak bacakan. Pertama, kalau syekh yang masyhur di Saudi ini mengenal baik ustadz ini. Ustadz yang ada di Indonesia sudah menasihati ini tapi ngeyel dalam penyimpangannya. Iya, harus kita jauhi ustadz ini. Tapi kalau saya ini belum pernah ketemu ustadz ini. Dia hanya menerima informasi tentang ustadz ini dari ustadz lain yang keki. Ya pasti buruk-buruk. Sama dengan umpamanya gini. Ada orang yang bertanya ke Syekh, Syekh, boleh nggak mendengarkan radio roja yang dikelola oleh orang sururiin yang di dalamnya campur aduk antara yang benar yang salah? Kalau pertanyaan begitu ya pasti apa? Nggak boleh sama dengan Syekh boleh nggak makan hamburger yang di dalamnya diselipkan daging babi? Ya pasti haram nggak boleh. Jadi daging babi yang diselipkan itu adalah opini dia yang dia masukkan tentang hamburger. Belum tentu hamburger itu berisi daging babi, mungkin sapi, domba, ayam, atau sayur-sayuran. Tapi karena dia keki ke pedagangnya, atau dia anti kepada hamburger, dia pengennya sih surabi gitu ya. Tapi uh, dia anti kepada. Lalu ditanyakan bagaimana hukumnya memakan hamburger yang di dalamnya ada daging babi. Ya pasti haram. Tapi kalau umpamanya pertanyaannya objektif. Ya Syekh, ada hamburger. Di dalamnya ada daging sapi, ada sayur, ada tomat, ada saus. Bagaimana hukumnya? Ah, pasti akan dijawab secara objektif pula. Ya. Jadi mungkin enggak seorang syekh dari Saudi mentahdir usar yang ada di Indonesia hanya karena berdasarkan informasi yang masuk. Informasinya sepihak dari orang yang keki kepada usar tersebut. Ya, tidak boleh. Dan sikap kita jauhkan diri kita dari fitnah seperti itu. Kita belajar Islam bukan belajar fitnah. Selama ustaz tersebut direkomendasi oleh orang yang berilmu. Seperti boleh enggak E, eh, bagaimana hukumnya mendengarkan radio roja? Coba lihat siapa aja yang mendukung radio roja dari kalangan para masyayikh. Di sana ada Syekh Ali Hasan Al Athari. Di sana ada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Di sana ada Syekh Abdul Razak. Di atas Syekh Abdul Razak ada Syekh Abdul Musin Al-Ambad. Apakah mereka mungkin tertipu oleh ustad-ustad di Roja? Gak mungkin mudah tertipu. Masyaih mudah tertipu, kok kamu tidak tertipu? Hebat banget kamu, <laughs> gitu ya. Mereka itu bermuamalah, ta'awun, bekerja sama dengan kita setelah mengenal siapa dan bagaimana kita. Tidak sembarangan. Oleh karena itulah maka hindarkan diri kita dari fitnah, fokus kepada ngaji. Orang yang hanya mengikuti fitnah, oh ini suruh ini suruh, akhirnya semuanya akhirnya nggak ada yang benar semua ustaz Akhirnya futur lagi nggak ngaji kemana-mana, akhirnya larut kembali dengan menebar banyak fitnah. Ini ustaz ini sudah ditahdir, dimusuhi habis-habisan ke Ustadz ini. Eh ada penyimpangan juga menurut versi dia penyimpangan. Tahdir habis-habisan pindah ke yang lain. Semua Ustadz nggak ada yang maksum. Kalau kita mencari ustadz yang maksum, kita tidak akan pernah bisa belajar selamanya. Ada nggak ustadz yang luput dari kesalahan? Tidak ada. Sampai para ulama, sampai para sahabat tidak ada yang luput dari kesalahan. Yang satu-satunya yang maksum siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dia langsung belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak mungkin karena Nabi sudah wafat ya. Jauhkan diri kita dari fitnah, belajar ilmu, belajar ilmu. Ilmu ini kitab ini jutaan yang belum kita pernah buka, belum pernah kita pelajari. Sudah disibukkan dengan fitnah seperti itu ya. Hindari. Wallahu a'lam. Apakah nafas itu letaknya dalam hati juga? Nah, ini juga termasuk yang tadi apa bedanya perasaan, wijdan, nafas, ruh, kalb, akal. Itu nanti dijawab di pengajian hari Kamis. Entah Kamis kapan. Karena Kamis depan kita masih melanjutkan tentang asidku ya. Bagaimana mengerjakan tahajud pada taraweh di masjid sudah mengerjakan witir. Boleh kita sholat lagi tanpa ditutup lagi dengan witir. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Karena kalau ada dua witir, tidak witir lagi. Umpamanya tiga, tiga rokaat, nanti tiga rokaat. Jadi berapa? Enam genap, bukan witir lagi. Apa arti witir? ganjil. Jadi tidak boleh ada dua witir dalam semalam dan witir boleh dikerjakan di awal waktu sholat, pertengahan ataupun akhir. Ya, jadi kalau umpah kita sudah sholat witir, nanti mau sholat lagi malam, silakan sholat lagi tanpa menutup lagi dengan witir. Bagaimana menghadapi orang-orang yang lebih mengutamakan akal dalam memahami dalil Quran dan Sunnah? Saya masih mahasiswi dan berada dalam sebuah firqah yang seperti itu di kampus. Apakah saya harus diam dan menghindar mereka atau mengingatkan mereka semampu saya? Dan firqah ini lebih fokus pada masalah-masalah umat daripada tentang Allah dan akhirat. Baik. Coba sodorkan penjelasan para ulama tentang hukum memahami Quran Sunnah dengan rokyu atau lebih mendahulukan akal daripada Quran dan Sunnah. Coba sodorkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Hai hey orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mengutamakan ro'yu dia daripada Quran dan Sunnah. Apa akibatnya? Lihat al surah Al-Hujurat ayat 2. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول Kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu meninggikan suara kamu di atas suara Nabi. Aplikasi dari ayat ini jangan mendahulukan akal daripada hadis. Apa akibatnya? Antah batu amalukum wa antum la tashurun. Nanti gugur, terhapus, batal semua amal-amal baik kamu tanpa kamu sadari tanpa sadar mendahulukan ro'yu daripada wahyu itu menggugurkan amal baik kita terhapus dan ini termasuk ke dalam salah satu ayat ya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura kami akan datangkan amal-amal baik dari amal yang mereka lakukan pahala-pahala dari amal baik yang mereka lakukan kami datangkan nanti di akhirat lalu kami jadikan pahala itu habis musnah hilang seperti debu yang ditiup angin. Salah satu penyebabnya itu banyak, mungkin tidak ikhlas, kedua ikhlas tapi tidak mutabaah atau ikhlas mutabah tapi dia mengamalkan amalan-amalan pembatal kebaikan. Salah satunya adalah mendahulukan akal daripada wahyu. rokyu didahulukan, wahyu di nomor dinomorduakan. Sampai untuk mengupas Quran sunnah akal yang dia gunakan. Padahal itu bukan alatnya. Apa alat untuk mengupas Quran dan sunnah? Ya ilmu tafsir, ilmu hadis, bukan akal. Sama dengan apa sih alat untuk bisa menjelaskan membongkar teknologi informasi seperti HP. Apakah akal? Bukan, kita punya akal. Tapi kalau kita tidak memahami ilmu tentang teknologi komunikasi, bisa nggak menjelaskan kenapa HP bisa jadi alat komunikasi jarak jauh? Nggak bisa. Padahal kita berakal. Nah, apa alat yang dibutuhkan untuk bisa menjelaskan HP ini? Ya ilmu tentang teknologi komunikasi. Isikan ke akal kita, nanti baru kita bisa memahami, menjelaskan, bahkan bisa bikin. Al-Quran juga begitu. Bukan akal yang langsung Al-Quran sunnah, tapi ilmu tentang tafsir dan hadis. Kalau akal yang kosong dari ilmu, maka akan lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya, Sodorkan penjelasan para ulama. Imam Ibn Katsir menyatakan, fa'amma tafsirul Quran bimujarradir ra'i faharamun. Adapun memahami Al-Quran murni dengan ro'yu maka itu haram. Berdasarkan banyak dalil yang dinukil Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya dalam mukaddimahnya. Juga dinukil oleh Syekhul Islam dalam kitab Muqaddimah fi Ulumit Tafsir. Menukil beberapa hadis di antaranya riwayat Imam Abu Daud, "Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Siapa orang yang berbicara tentang kitab Al-Qur'an dengan ra'yu lalu ucapannya benar maka dia sungguh telah salah. Lam riwayatin man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yu, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Itu ancamannya. Jadi mengupas Quran dan hadis tanpa ilmu diancam dengan ancaman neraka. Beritahukan seperti itu kalau mampu, kalau tidak mampu hindarkan, jangan duduk bermajlis dengan mereka. Allahu alam. Terakhir ya. Saya mau nanya, apabila kita bertamu ke rumah saudara yang notabene pegawai bank, apa boleh kita memakan dan meminum yang disuguhkannya terlebih ada acara untuk nginap? Iya. Ini oos enggak? Oos ya, tapi enggak apa-apa. Asal jangan eut di bulan Ramadan. Out of topik apa tema? Bolehlah dua-duanya. Kalau umpamanya sekarang jangan ke pegawai bank, kita datang ke bank. Disuguhi permen. Ada? <laughs> Ada. Jangan dimakan kalau Ramadan. Atau ada ataunya. Kita umpamanya mau nabung gede deposito. Itu dimuliakan banget Menyimpan berapa? Ah, enggak banyak, cuma 10 miliar. Uh, langsung itu direktur direkturnya turun. Silakan ke ruangan VIP gitu. Disuguhi air segala macam. Atau ada ataunya lagi. Ustaz diminta ceramah di kantor bank. Lalu disuguhi air. Minum atau suguhan kue yang sejenisnya ya. Ada enggak? Ada. Saya pernah diundang ke sebuah bank di Jakarta lalu untuk pembinaan para karyawan dan karyawatinya ceramah. Dan ada air yang disuguhkan bahkan pernah juga buka bersama di bank tersebut. Enggak perlu saya sebut banknya. Bagaimana hukumnya? Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Umumnya orang Yahudi memakan harta riba. Mereka jadi rentenir. Dan ketika orang Yahudi memberi hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa makanan, beliau menerima dan memakannya. Ketika bermuamalah baik berjual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, beliau lakukan itu. Padahal diketahui umumnya orang Yahudi makan dari harta riba. Bahkan ketika beliau meninggal, diketahui baju perangnya sedang digadaikan ke siapa? Ke orang Yahudi. Kenapa bukan orang Muslim? Para ulama menganalisa, karena kalau ke orang seorang sahabat kagok. Nggak ada seorang pun sahabat yang mau menerima gadaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wah oh, nggak perlu menggadai ya Rasul, ambil saja apa yang kau pasti berebut tentu ya. Dan Nabi Sallallahu tidak mau seperti itu. Tidak mau menggantungkan hidup dan kebutuhannya dari kebaikan para sahabat. Lebih bablas bermuamalah dengan orang Yahudi. Karena mereka fair dalam arti bablas saja nggak ada ganjalan psikologis ya. Ah, saya gadaikan sekian, oh boleh gitu. Padahal orang Yahudi itu uangnya dari mana? Umumnya memakan harta riba. Ya, tapi oleh Nabi SAW transaksi itu dilakukan. Walhasil selama proses masuknya harta dari orang tersebut kepada kita melalui proses yang halal proses yang dibenarkan secara syar'i, baik pinjam meminjam atau umpamanya hadiah, jual beli, ya maka selama prosesnya halal, halal pula sampainya harta itu kepada kita, baik makanan, minuman ataupun benda-benda yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita masuki adzan maghrib. Kita persiapan eh <laughs> adzan apa? Adzan zuhur ya maka tinggali pengen segera maghrib. Eh, kita cukupkan sampai di sini dan ini adalah pengajian terakhir di kita Selasa bulan Ramadan ini nanti Syawal akan kita lanjutkan lagi ya Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh